buah mata Sekali pancar cintamu melepas luncurkan ratusan juta makhluk hidup yang tak kasat mata Berlomba berenang di garba istrimu yang tercinta Berebut mahkota yang membuahkan buah mata Ikutlah sesekali meluncur berenang dalam sungai cintamu sampai ke garba kehidupan Lihatlah proses agung penciptaan anakmu yang dahsyat. Wahai alangkah rumit, wahai alangkah ajaib, wahai alangkah wahai. Nutfah jadi darah, darah jadi daging. Kaukah yang menjadikan kulit membalut daging, daging membalut tulang, tulang membalut sumsum. Kaukah yang membalut otot-otot, urat-urat, saraf-saraf, reseptor-reseptor, kelenjar-kelenjar, sel-sel, bulu-bulu, rongga-rongga, pori-pori, usus-usus, paru-paru, mata, hidung, telinga, mulut, limpa, ginjal, kelamin, tubur, jantung, otak, hati, roh. Lihatlah air cinta yang kau tumpahkan bagai hujan tumpah ke bumi. Bumi membelah diri bagi suatu kelahiran. Kau tak meniupkan ruh, tak meniupkan cipta. Bagaimana anakmu mampu hidup dan mencipta? Kau tak memasang indera, tak memasang anggota. Bagaimana anakmu mampu mengindra dan nyata? Kau tak menitipkan rasa, tak menitipkan kata. Bagaimana anakmu mampu merasa dan berkata? Kau tak menitipkan benci, tak menitipkan cinta. Bagaimana anakmu mampu membenci dan menyinta? Kau tak menitipkan senyum, tak menitipkan air mata. Bagaimana anakmu mampu tersenyum dan mengucurkan air mata? Kau tak meniupkan apa-apa, tak menitipkan apa-apa. Karena memang kau seperti anakmu juga. Sejak mula tak memiliki apa-apa. Bagaimana kau mengaku segala apa? Kau tahu pemiliknya yang sejati, menitip amanatkan padamu dan tak pernah berhenti mengawasimu. 14 13 Hijriah.